وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah Kayaknya Antum masih bisa merapat jemaah. Iya, anak lihat masih banyak tempat kosong ya. Antum lihat tuh pada berdiri semua. Coba mendekat, mendekat ke depan. Ya, masya Allah. Kosong ternyata jamaah. Iya, fadl. Saya tunggu, mic ini ada gunanya nggak jamaah? Ana lihat, kalau nggak dipakai turunin aja. Hah? Pakai enggak? Hah? Ya gimana mau dipakai jauh gini? Masa pindah-pindah ustadznya gitu? Oh, ya masa. Nggak, nggak bisa dimajukan dia. Makanya nanti kalau mau pakai dua, ininya pakai yang yang kayak menteri-menteri itu ya emang. Yang banyak gitu sekalian. Eh bentar. Udah masuk semua itu masih kosong ternyata. Antum bolin tadi jemaah. Kadangkala kita nih umat Islam kurang belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada pagi hari ini mungkin bahasa Arabnya adalah hakada 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini nih Nabi ngajarin kita tuh kayak gitu. tuh. Di antara konsekuensi syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus belajar apa sih yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya? Karena sejatinya beliau itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Beliau diutus sebagai kasih sayang Allah untuk alam semesta. Mereka yang benci kepada Nabi. Mereka yang tidak suka dengan sunnah Nabi Alaihi alaihissalam. Itu penyebab utamanya adalah kebodohan. Tidak mengerti. Oleh karena itu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilemparin batu, diserang sampai terluka beliau, wajahnya berlumuran darah, giginya patah. Beliau mengatakan Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku ya Allah, mereka nggak ngerti. Mereka nggak faham. Penyebab semua itu adalah kebodohan. Makanya sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Jahiliyah. Artinya kebodohan mereka. Batu disembah. Bayangkan. Batu disembah. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Kadangkala kalau mereka lupa bawa Tuhannya, kurma dijadikan Tuhan. Kurma ditumpuk ya, mereka bawa kurma. Tumpuk, terus berdoa. Ketika mereka udah lapar, dimakan bersama Tuhannya. Nah, ini disebutkan dalam buku-buku sejarah. Menunjukkan jahilnya mereka. <clears throat> Yang memiliki anak wanita, lahir anaknya perempuan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? <clears throat> Dikubur hidup-hidup. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi qutilat. Nanti itu pada hari kiamat akan ditanya tuh bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup akan ditanyakan kepada orang tuanya yang mengubur dia hidup-hidup, dosa apa dia kau kubur? Apa dosa dia sama kau? Subhanallah. Padahal anak itu kata Allah zinatul hayati dunia. Perhiasan yang membuat dunia ini jadi indah. Ternyata mereka kubur hidup-hidup. Hadihi jahiliyah. Kemudian Allah mengutus Rasul. <clears throat> Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang Arab. Orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kalau kita lihat fase dakwah Nabi Muhammad SAW ini, yang pertama Nabi berdakwah kepada siapa? Kepada keluarganya. Setelah itu berpindah kepada kerabatnya, keluarga dekat, kemudian kerabat, kemudian kepada orang Arab yang ada di Mekah. Lalu mulai dakwahnya berkembang kepada seluruh orang Arab. Lalu ilan nasi jami'an kepada seluruh manusia. Itu perjalanan dakwah Nabi alaihissalatu Allah mengutus Nabi Nabi-Nya kepada umat manusia ini. Rasulullah minhum. Apa kerjaan Nabi ini? Yatlu alaihim ayati Nabi itu membacakan kepada kaumnya, kepada umatnya ayat-ayat Allah. Itu tuh Nabi ngajarin. Ada orang kafir datang mau dialog. Nabi bertanya setelah orang ini ngomong panjang lebar, awatasma minni, kau mau dengar dari aku? Iya. Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim dan tugas nabi itu mensucikan mereka jamaah kalau antum lihat kita nih Allah menyebut manusia ini dengan sifat-sifat yang sangat buruk mana mau kasih hadiah sebutkan lima sifat buruk manusia lima terlalu banyak berapa antum mau tiga Tiga lah mana hadiahnya banyak. hadiahnya kasih dua hadiahnya. Fabel. Tiga. Sombong. Sombong, kikir. Ya satu aja hadiahnya apa. Taib. Fabel. Sombong berbohong. Di mana disebutkan sombong berbohong? Ada dalam Al-Quran. Apa antum cuma bikin-bikin aja? Hah? Sombong, berbohong, kikir, pelit, munafik. Fadol, insyaAllah. Baik jemaah, udah, udah, udah cukup. Soalnya ada pengulangan jemaah. Anak akan sebutkan bagaimana Allah mensifati manusia sehingga manusia ini perlu adanya nabi yang menyucikan mereka, yang ngajarin sama mereka. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas nabi itu mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, mengajarkan kepada mereka hikmah berbagai macam kebaikan sunnah-sunnah Nabi Alaihissalam. salatu Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulunya mereka sesat Dulunya sesat mereka. Bukan sesat biasa. Allah mengatakan balalim mubin. Kesesatan yang nyata. Cuma yang jadi masalah orang itu kadang kala tersesat. Tapi nggak mau ngaku tersesat. Ada 30 rombongan jemaah haji Indonesia. Berangkat sebelum subuh ke Masjid Nabawi Antum tahu ketika ke Masjid Nabawi sebelum subuh itu lampu terang semuanya hidup. Ada tanda-tanda macam. Pulang dari masjid mati semua lampunya. Tanda berkumpulnya tadi hilang. Ada dari 30 orang ini satu tersesat. Ya biasa ada yang mengatakan, Bapak tersesat. Tidak. Teman-teman saya yang tersesat. Bayangkan juga. Jadi yang tersesat berapa orang? 29 orang. Dia enggak, enggak. Masya Allah. Itu ada orang kayak gitu. Dia tersesat tapi merasa tidak tersesat. Maka diutus Nabi untuk mengeluarkan mereka dari kesesat mereka. Allah menyebutkan sifat manusia. Antum hafalkan nih. Nanti selesai kajian anak akan tanya lagi. Sifat yang pertama Allah sebutkan manusia ini lemah. Di surat An-Nisa ayat 28 Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. tidak ada yang kuat antum Yang kedua, manusia ini kufur terhadap nikmat dan suka berputus asa. Allah mengatakan wala in azaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kata Allah, kita tuh kalau kasih nikmat sama sama manusia, lalu nikmat itu kita cabut kata Allah. Apa yang terjadi? Orang itu benar-benar yaus, putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah. Yaus. Kadangkala kita kalau kena penyakit ya, bangkrut ini itu, aduh kayaknya anak Ahsan mati sudah. Iya. Datang tuh perasaan itu. Orang yang sakit parah ada pikiran kepingin mati. Orang yang bangkrut yang banyak utang ada pikiran kepingin mati. Dia berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jal. Kafur, kufur terhadap nikmat Allah. Seakan-akan hidupnya susah terus. Padahal baru setahun kau susah. Orang tuh kadangkala sakit ya maaf dengan penyakit yang parah ketika umur 60 tahun. Dia kasih penyakit. 60, 61, 62, 63 ketika itu mulai putus asa dia. Mulai dia lupa sama nikmat 60 tahun. Yang dia lihat hanya penyakit 3 tahun. Itu manusia. Ya kita nggak usah ngomong orang lain, kita pun kayak gitu. Namun dengan diutusnya Nabi ngajarin kita supaya kita nggak seperti itu. Baik, itu sifat yang keberapa? ketiga lah jamaah. Yang pertama lemah, yang kedua kufur. Lihat kan, anak kan ngomong suka berputus asa. Anak ngomong yaus itu suka berputus asa, kafur, kufur nikmat. Iya. Berarti yang keberapa? Udah tiga nih, kita yang keempat sekarang. Nah, yang keempat, kata Allah manusia ini suka berdebat, suka menyanggah. Allah katakan, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Di surat An-Nahl ayat 4 Allah menciptakan manusia dari nutfah dari air mani. Lalu tiba-tiba dia itu jadi makhluk yang suka berdebat, suka menyanggah. Apalagi kalau urusan agama. Paling senang orang itu menyanggah. Antum kalau kerja di perusahaan pernah menyanggah aturan perusahaan. Antum kerja ngelamar kerja nih, di satu perusahaan, kata perusahaan sudah kau diterima begini. Aturannya kau masuk jam 7 pakai sepatu warna hitam, pakai baju warna putih. Nggak boleh pakai peci. Antum kira-kira nyanggah nggak sama dia? Baru daftar kerja nih. Pak, saya nggak suka pakai sepatu warna hitam. Oh iya, nggak usah kerja di sini kamu. Nggak berani kita nyangga. Tapi kalau perintah-perintah Allah itu selalu dicari selah supaya tidak dilaksanakan. Selalu dicari. Contoh nih di masyarakat yang tidak pernah selesai debat masalah rokok Aduh kalau ngomong sama perokok, seorang istri ngomong sama suaminya, Mas, rokok itu bahaya. Apa kata suaminya? Itu dokter pada ngerokok, nggak ada masalah. Dikatakan rokok ini racun bisa membunuh. Ya Allah, kau tahu tuh bapak fulan umurnya 70 tahun sejak istri ngerokok. Gak apa-apa. Gimana menghadapi mereka jemaah? Itu manusia khosim. Suka suka menyanggah ya, suka melawan. Padahal jelas bahaya rokok siapa? Orang kafir apa mereka menyanggah bahaya rokok? Enggak. Bahkan orang kafir pun membuat aturan yang ketat, lebih ketat dari di negeri kita. Negeri kita ini surganya perokok, jemaah. Antum lihat iklan di pinggir jalan wallahu a'lam di Surabaya sini. Tapi kalau di Jember, iklan yang pakai monitor itu yang di pinggir jalan yang di lampu merah biasanya anak kadang-kala -kadang nunggu 5 menit semua isinya rokok. Iklan lain nggak ada yang berani bayar mahal di situ. Tapi rokok berani bayar mahal. Kenapa? Karena anak TK di negeri kita bisa beli rokok. Anak TK bisa beli rokok nggak? Bisa. Di barat itu, di barat, umur berapa boleh beli rokok? Di Amerika, mana yang pernah ke Amerika? Umur berapa baru beli, beli rokok? 18 tahun. Baru beli rokok. Di sini anak TK. Nah, sini. Beli rokok. Berbakti sama bapak. Anaknya beli berbakti sama bapaknya. Pak, ini Pak. <laughs> Allah. Pokoknya anak kadang kalau debat sama sama perokok kalah. Nggak pernah menang gitu jemaah. Tapi ala kulihat itu memang sifat manusia. Kadangkala suami istri ribut memperdebatkan masalah yang yang kecil, yang remeh. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Allah, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Udahlah. Kalau katanya orang Jawa sing waras ngalah. Makanya suami istri kalau ribut, siapa yang harus ngalah? Yang ngalah istri lah. Karena istri itu dalam pandangan suami selalu salah. Walaupun yang salah itu suaminya gitu loh. Makanya kadang ibu-ibu sadar kalau ribut minta maaf, iya mas, aku kayaknya yang salah. Selesai masalahnya. Tapi kalau istri mengatakan, Ustaz, bukan anda yang salah, dia yang salah. Oh, mau ribut. Ya, fadol, teruskan. Tapi kalau si ini ngalah, ingat ada rumah di pelataran surga. Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kita tidak bicara salah, benar. Jadi dalam urusan rumah tangga apalagi untuk menghindarkan berbagai masalah jahiliyah dalam rumah tangga ada debat macam-macam, ada yang ngalah. Dan seorang wanita ketika ngalah nggak perlu ngomong sing waras ngalah. Itu nggak selesai itu jemaah. Bisa seminggu nggak disopo sama suaminya. Karena dianggap suaminya nggak waras ketika itu. Nah, itu manusia. Yang keberapa tuh? Yang kelima. Manusia itu terburu-buru. Orangnya terburu-buru. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 11, "Wa kanal insanu ajula." Manusia itu makhluk yang terburu-buru. Masya Allah. Kita lihatlah di jalan-jalan, di mana-mana. Kita ajak selalu menginginkan hasil itu cepat. Hasil dari perjuangan, hasil dari usaha, kepingin cepat. Itu terjadi di masa para sahabat. Nabi SAW ketika berada di kota Mekah, 13 tahun beliau di Mekah. Dalam kondisi sangat mencekam. Yang namanya siksaan, penindasan, pemboikotan, bahkan pembunuhan terhadap para sahabat Nabi itu, itu berlaku biasa. Bukan sesuatu yang yang aneh. Bahkan Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam siapa? Anak kasih hadiah. Mana? Oh, di sini nih. Nah. Sumayyah, siapa tuh Sumayyah? Umminya Yasir. Nah, Sumayyah ibundanya Yasir. Itu para sahabat datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam kondisi manusia ini punya sifat ajulah, tergesa-gesa. Dia datang, Salsa Khabbab bin Ard Suhaib Ar-Rumi, tempat-tempat yang tertindas. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Ala tad'ullah lana? Ala tastamsir lana? Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa belum tiba saatnya? Engkau berdoa mohon kepada Allah buat kita yang tertindas di sini. Apa engkau tidak memohon kepada pertolongan buat kita yang tertindas di sini? Itu Nabi langsung mengatakan kepada mereka, itu beliau ada di naungan Ka'bah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum." Kalian tahu tuh. Orang-orang sebelum kalian itu yudha'ul minshar fawqa ra'sih. Yuhfaru lahu thumma yudha'ul minsyar fawqa ra'sih. Digali di tanah, kemudian kepalanya dibiarkan di luar tanah. Lalu digergaji kepalanya. Sampai terbelah jadi dua, itu tidak membuat mereka keluar dari agama Allah. Wa bi min hadid. Dan sebagian di antara mereka disisir dengan sisir dari besi sehingga terpisah daging dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Tapi itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wala hadzal amr. Agama ini akan Allah sempurnakan. Urusan ini Allah akan selesaikan nanti. Hatta yasira rakib min son'a ila hadramut. Sehingga nanti ada pengendara dari son'a ke hadramut. Yang dia tidak takut kecuali kepada Allah. Atau kepada serigala untuk kambing-kambing gembalaannya. Terus Nabi mengatakan, Walakinnakum qawmun tastakjilun. Tapi kalian adalah kaum yang terburu-buru. Wallahi jawab. Antum tahu Bani Israel, kenapa Allah berikan kepada mereka kemenangan? Apakah karena mereka melawan Fir'aun? Berontak kepada Fir'aun? Angkat senjata kepada Fir'aun? La. Allah mengatakan tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Bani Israel. وَتَمَّتْ kalimatu رَبِّكَ الْحُسْنَى ala Bani Israel bima sabaru. Allah sempurnakan kemenangan buat Bani Israel. Allah sempurnakan nikmatnya buat Bani Israel. Karena apa? Karena kesabaran mereka. Kesabaran mereka, jemaah. Kita kadang-kadang gak sabaran. Sehingga akibat dari kita tergesa-gesa, kita lihatlah orang yang terburu-buru naik motor, naik mobil, tabrakan. Dia ingin cepat sampai, ternyata dia tidak pernah sampai. Gak pernah sampai. Maka itu sifat manusia dan Nabi mengajarkan bagaimana kita memperbaiki sifat kita. Yang ke enam, Allah menyebutkan manusia ini zalim dan bodoh. Bukan zalim, afwan, salah anak. Sangat zalim. Iya, karena Allah mengatakan zalum. Zalim itu orang zalim. Kalau zalim, sangat zalim sangat dolim dan bodoh. Allah mengatakan, Inna aratna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula kata Allah kami menawarkan amanat ini kepada langit amanat mengemban syariat Allah amanat mengibarkan bendera la ilaha illallah kami tawarkan itu kepada langit yang tujuh lapis, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Semuanya enggan mengambil amanah itu. Mereka takut tidak bisa melaksanakan amanah itu. Lalu amanah itu diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu adalah makhluk yang benar-benar zalim dan bodoh. Bukan bodoh jangan sangat bodoh. Bukan jahil. Allah katakan jahula. Ini di surat Al-Ahzab ayat 72. Tuh. Manusia kayak gitu. Makanya perlu diutus Nabi untuk menciptakan manusia-manusia yang berbeda dengan sifat-sifat aslinya. Makanya kita kadang-kala mendengar istilah kemanusiaan, kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu sejatinya kayak gitu sifatnya. Setelah datangnya Islam baru manusia jadi mulia. Sifat yang terakhir manusia itu suka berkeluh kesah. Allah mengatakan innal insana di surat Al-Ma'arij ayat 19. 19 20 21 innal insana khuliqa halu'a. Idza massahul khairu Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Kita tuh kayak gitu, Jan. Hujan Ya Allah, kok hujan ya? Panas ya Allah, kok nggak hujan ya? Jadi, Masya Allah, manusia itu kayak gitu. Kalau dikasih ujian, kesempitan, sesuatu yang buruk, Yezua tidak bersabar. Ya, kadangkala ada orang yang kalau kena masalah seakan-akan dia menyalahkan Allah. Ada manusia. Kalau dapat nikmat, tuh manua, pelit. Kita lebih sering cerita sama saudara kita musibah Antum kau dapat musibah, Masya Allah, sekampung tahu. Fulan, kecurian motor, sekampung tahu. Tapi antum dapat nikmat, antum diam-diam aja. Mas katanya baru beli motor baru. Oh iya Alhamdulillah. Kenapa kau nggak cerita? Kemarin kau kehilangan motor satu kampung tahu. Kau dapat nikmat nggak ada yang kau ceritakan. Seakan-akan Allah tidak pernah berbuat baik sama kau. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang seharusnya kau ceritakan itu nikmat yang Allah berikan kepadamu, bukan musibah-musibah aja yang kau ceritakan. Itu manusia. Maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka membacakan firman-firman Allah Jalla Jalaluh. Menyucikan hati mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu tugas kita. Tapi apakah kita mau belajar atau tidak? Kalau kita bicara ilmu, masya Allah, di negeri kita ini ada program 9 tahun ya, atau sudah lebih. Dulu 6 tahun sekolah, kemudian jadi sekarang 12. Masya Allah, 12 tuh. Dalam 12 tahun sekolah, tanyakan berapa persen dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang ditangkap sama mereka. Apa kau belajar? Kalau tidak kau akan tetap hidup di masa jahiliyah. Karena Nabi diutus membawa cahaya untuk memindahkan orang-orang bodoh ke dalam cahaya kepada keilmuan dan kepandaian. Ahibatifillah, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan innama bu'ithu mualliman aku ini sejatinya diutus sebagai seorang guru Nabi itu diutus sebagai seorang guru muallim pengajar makanya antum jangan menghina muallim kadangkala kita ini kalau melihat guru agama kita akan memandang dia sebelah mata anu uh, kalau ada seorang ngelamar umpamanya anaknya antum datang uh, eh, kerja di mana oh saya guru agama oh piro gajine <laughs> kalau saya privat matematika masya Allah matematika cuma bagus kalau kita gitu, ya bisa dipikirkan ini. tapi kalau guru agama dan kita lihat Memang masih banyak pandangan terhadap guru ngaji. Allah jemaah. Digaji berapa guru ngaji? Kadangkala -kadang orang tua manggil privat guru ngaji sama manggil privat guru bahasa Inggris. Gajinya besaran mana? Sepakat bahasa Inggris jemaah. Iya. Yang guru agama, ya Allah Ustaz. Ustaz ini harus zuhud. Nah boleh banyak-banyak dapat gaji dia. Tapi kalau guru bahasa Inggris kan dia memang cari dunia Ustaz. Anak nggak mau ngerusak Ustaz. Biar dia selalu ikhlas lillahi Anak izin minum dulu. Ini anak kajian sekarang paling banyak kabelnya jemaah. Alhamdulillah. Padahal sejatinya guru agama ini mengenalkan anak kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia berbagi kesuksesan, kesuksesan apa? Kesuksesan masuk surga. Bukan jadi pejabat lah. Guru agama tidak menawarkan anaknya dengan mengajarkan agama, dengan mengajarkan Al-Quran. Kemudian anak itu bisa jadi pejabat. Lah, aku tidak menawarkan itu. Tapi guru agama itu mengajarkan jalan menuju surga Allah. Aku cuma mau ngasih tahu kau yang itu nggak boleh, yang ini boleh. Nih jalan lurus yang kau harus lewati. Tapi itu pun tidak dihargain kadangkala. Muawiyah ibn Hakam As-Sulami dia pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Dalam kondisi sholat ada yang bersin Kita tahu sunnahnya kalau ada orang yang bersin, dia mengatakan Alhamdulillah, yang mendengar ngomong apa? Yarhamukallah. Ini lagi sholat nih. Muawiyah lihat ada yang bersin, langsung dia mengatakan Yarhamukallah. Ini lagi sholat ya. Faramadil qawmi absorim. Itu ketika aku ngomong Yarhamukallah, semua orang pada noleh ke anak semuanya. Fakultu wa sukla ummiyah kata dia. Aduh kata aku kehilangan ibuku ini kata dia. Masya nukum. Dia tadi udah ngomong ya Allah. Ditambah lagi. Masya nukum tanduruna. Kalian ngapain ngelihat aku semuanya? Ini sholat. Ya. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang jadi imam. Akhirnya orang itu pada mukul eh, faja'ul yadribu bi'aidim al-afghani. Mukul paha mereka Paha mereka dipukul supaya diem nih. Terus katanya Muawiyah, ana lihat mereka pada nyuruh ana diem, akhirnya ana paham, ana diem. Selesai sholat, Nabi cari siapa yang berbicara tadi. Apa kata Muawiyah ibn Hakam? Dia melakukan kesalahan ketika sholat. Di situ ada Nabi alaihissalam. Kata Muawiyah, Fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah kata dia. Aku jadikan bapak ibuku sebagai tebusan buat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah melihat seorang guru, seorang muallim, seorang pengajar yang lebih baik dari beliau sebelumnya dan sesudahnya aku tidak pernah melihat. Wallahi maka haram. Beliau tidak menghardikku. Wala darabani, beliau juga tidak memukulku. Wala syatamani, beliau juga tidak mencaciku. Beliau cuma ngomong sama aku, inna hadhihi salat la la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar atau min kalamin nas. Nabi cuma mengatakan ini solat, nggak boleh ngomong. Omongan manusia itu tidak boleh dalam solat ini. Inna huwa tasbihun والتكبير وقراءة القرآن إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة Qur'an. isinya sholat ini adalah tasbih isinya adalah takbir dan membaca Al-Quran karim tuh Nabi alaihissalatu wassalam menjadi pengajar yang Masya Allah baik antum baca sejarah baca buku perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya setiap muslim yang punya waktu luang itu menghususkan waktu untuk membaca sejarah. Siapa yang belum punya kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Siapa? Oh, Insya Allah. Mana takmir masjid mungkin bisa dikasih nanti. <laughs> jamaah, belilah untuk jamaah, beli. Ustaz, nggak punya fulus. Tapi kala kita itu, nyawa kita sekarang itu dipulsa sama di kuota. Nah, itu anak muda kalau kehabisan kuota, Masya Allah. Mas, bisa bagi hotspot. Minta dia, nggak malu dia. Padahal itu minta aja mah. Nah, udah nggak malu lagi, karena udah nyawa dia. Maka antum cobalah sebulan nggak punya kuota. Kuotanya buat beli buku sejarah. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW salah satunya ada bukunya Syekh Az-Zaid Fikih Sirah bagus buku itu mungkin antum bisa beli untuk anak bukan anak nggak jualan karena nggak boleh berjualan di masjid tapi ini anak sekedar mengasih tahu ada buku bagus, nggak tahu yang mana yang nyetak antum cari. Tapi yang jelas tujuan anak menyampaikan ini supaya muslim itu kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau membaca, antum akan lihat semua pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu yang berupa ucapan atau perbuatan itu dibungkus sama cinta dan kasih sayang. Kalau di negeri kita baru ada yang namanya aturan baru nih tentang menyebarkan kebencian. Apa? Hate speech. Hate Ah, bahasa Inggris tuh. Kenapa kita nggak pakai bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Jemaah, masa nggak ada yang tahu? Anak kasih hadiah yang tahu. Nah, fadal. Ujaran kebencian, Masya Allah, kirim ke belakang. Alhamdulillah jazakallah khair. Ujaran kebencian. Nabi Alaihissalam beliau berusaha mendidik umatnya di atas cinta dan kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Ujaran-ujaran kebencian beliau larang. Bahkan beliau mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Nabi alaihi salatu seorang mukmin itu tidak suka mengutuk, tidak suka menuduh orang, mencela orang, omongannya nggak kasar dan tidak kotor. Itu serang mukmin. Tentu baca tuh. Nabi Alaihissalam subhanallah bersama istrinya, bersama musuhnya. Beliau berusaha Masya Allah untuk menjaga cinta dan kasih sayang itu. Orang-orang munafikin hidup di tengah-tengah kota Madinah. Mereka bermakmum dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lisannya orang munafik terus mencela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang sahabat yang minta izin untuk membunuh Ubay bin Salul. Ibn Ubay bin Ubay. Na'amtullah bin Ubay bin Salul. Karena dia suka mencela Nabi alaihi wasallam. Apa kata La, jangan. Jangan kau bunuh. Lialla yatahaddats nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Kenapa? Jangan sampai nanti orang ngomong Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membunuh sahabatnya. Jangan sampai. Beliau menjaga banget tuh. Hubungan Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan Allah jalla jalaluh. Ketunjukan beliau kepada Rabb itu cinta. Bukan terpaksa. Nabi tidak suka hubungan hamba dengan Robnya dibangun di atas keterpaksaan. Lah, nggak enak jemaah. Antum kalau dikasih makan tapi dipaksa makan. Antum dikasih Masya Allah. Ikan bakar. Ayam bakar. Roti. Madu, minuman segala macam. Kamu makan sampai habis. Antum kira-kira mau makan nggak? nggak nyaman. Tapi ketika antum datang ke tempat itu dengan keribaan dari dirimu, masya Allah, indah hidup ini. Begitu pula yang namanya hubungan hamba sama Allah. Kalau dibangun di atas cinta, antum tidak akan berat bersodakoh. Ketika antum mau keluarkan duit, antum akan keluarkan yang banyak. Kenapa? Aku nih ngasih dilihat sama kekasihku. Dilihat sama Allah. Aku dilihat, kenapa aku nggak ngasih? Ada apa aku riak sama manusia? Aku mau riak sama Allah. Allah yang ngasih aku, Allah perintahkan aku, aku ingin ya Allah, lihat nih ya Allah, aku kasih. Itu karena cinta. Sebagaimana kita kalau cinta sama seseorang, kita ingin orang itu tahu semua kebaikan kita. Maka Nabi mengajarkan ketundukan seorang hamba kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu dibangun di atas cinta yang berbalut dengan al khawf war roja. Cintanya dibalut dengan rasa harap dan cemas. Dia takut yang dia berikan tidak sempurna buat Allah. Dia berharap Robnya yang pengasih itu menerima amal perbuatan dia. Adapun hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya, Masya Allah. Memang kalau kita lihat tidak banyak ucapan-ucapan cinta dan kasih sayang. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bicara orang-orang mungkin yang mengarang novel macam-macam dia karang ucapan-ucapan yang romantis ada beberapa ucapan romantis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Nabi bukan hanya sekedar ucapan bukti yang beliau berikan bagaimana kecintaan beliau kepada Khadijah radhiyallahu taala anha Sampai ketika Khadijah mati, cinta itu tetap menghujam di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak padam api cinta Nabi kepada Khadijah. Bahkan beliau kalau potong kambing, kalau dapat rezeki, beliau kasih kepada teman-temannya Khadijah. Mengingat siapa? Mengingat istrinya. Ketika beliau ditanya setelah meninggalnya Khadijah, beliau ditanya oleh Amr bin As, Nih, ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aisyah." Aisyah. Subhanallah. Aisyah paling dicintai, tapi cinta Nabi kepada Aisyah tetap membuat Aisyah cemburu kepada Khadijah. Cemburu. Udah mati Khadijah, Aisyah masih cemburu. Pernah suatu hari Nabi Alaihissalam di rumahnya bersama Aisyah ada yang ngetuk pintu mengucapkan salam. Ditanya siapa? Hala. Hala ini adiknya Khadijah. Nabi langsung bangkit. Ingat sama sama istrinya sama Khadijah. Sampai pernah suatu hari Aisyah karena cemburu dia mengungkapkan ucapan kebencian. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kok apa sih yang kau dapat dari wanita tua yang bibirnya merah? Apa maksudnya Khadijah? Bukankah Allah sudah ngasih kau ganti yang lebih baik?" Di sini Nabi nggak terima. Dia mengatakan, "La wallahi demi Allah Allah tidak menggantikan aku yang lebih baik dari dia," kata Nabi. Kau tahu Khadijah itu. Kata orang-orang tidak percaya sama aku, dia yang percaya sama aku. Ketika orang-orang meninggalkan aku, dia yang mengayomiku. Ketika orang-orang memboikotku, dia yang memberikan segalanya untukku. Dan gak tergantikan Khadijah radhiyallahu ditanamkan kecintaan Setelah perang Badar, salah satu yang menjadi tawanan perang kaum muslimin itu Abul As ibn Rabi' Abul As bin Rabi' ini suaminya Zainab Zainab anaknya siapa? Zainab binti Muhammadin Zainab pada waktu itu masih di Mekah belum hijrah karena suaminya ditawan harus ada tebusan itu Zainab kirim kalung pemberian ibundanya Khadijah. Dikirim ke Medina untuk menebus suaminya. Ketika datang itu kalung jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ingat sama sama Khadijah. Itu kalung pemberian ibunya. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian berikan tebusan ini, balikin tebusan ini, dan kalian bebaskan tawanannya, Zainab kata dia. Kata para sahabat, tentu ya Rasul kita lakukan itu. Akhirnya dibebaskan yang namanya Abu As bin Rabi. Subhanallah. Ketika mau mau pulang, Nabi berpesan kepada Abu As, Aku minta kau kirimkan putriku ke Madinah. Dia nggak halal buat engkau. Dia muslimah sedangkan kau, Kata Abu Las, iya. Belum masuk Islam Abu Las. Dibalikin tuh. Zainab diantar sama suaminya ke Madinah. Ditemukan dengan mertuanya. Pulang terus Abu As bin Rafiq. Kemudian setelah beberapa waktu terjadi kejadian Abu As bin Rabi ini bawa dagangannya orang-orang kafir Quraisy dari Syam. Dan dia dagangannya itu dibawa sama orang-orang muslim. Akhirnya Abul As masuk ke kota Madinah dan dia masuk ke rumahnya Zainab. Putri Nabi Muhammad SAW, istrinya. Nabi pas sholat subuh, tahu-tahu Zainab di bagian belakang berteriak mengatakan, Qala ajar ajartu Abul As bin Rabi. Aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As bin Rabi. Ini lagi orang mau sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalian dengar tadi suara di belakang. Iya ya Rasulullah SAW. Orang Islam itu yang rendah bisa memberikan perlindungan untuk semua orang. Akhirnya Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Ya Zainab, kata Nabi ingat dia nggak halal buat engkau. Dia nggak halal buat engkau. Kata. Kata putrinya, iya Rasulullah SAW. Kata dia bilang sama abang. Akhirnya Abu As setelah itu masuk Islam. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan cinta kepada para sahabatnya. Itu ajaran Nabi. Sumamah bin Affan. Salah seorang tokoh dari Yamamah. Yang dia ditawan oleh umat Islam. Ini tokoh dia ditawan dalam kondisi mau berangkat umrah. Dia ditawan. Ditawan di dalam masjid. Tiap hari Nabi datang ketika mau sholat atau selesai sholat beliau datang jumpain Sumama bin Aslam. Sumama, mada indah? Ini tokoh jamaah, tokoh orang-orang musyriki. Apa yang ada di dirimu? Kau punya apa? Kau mau nawarkan apa? Kata Sumama, ya Muhammad, ya dia masih orang kafir, dia panggil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaktul Taktul zadamin. Kalau kau membunuh aku, kau membunuh orang yang darahnya terhormat. Wa in ta'fu ta'fu ala syafir. Kalau kau memaafkan, maka engkau memaafkan orang yang pandai bersyukur. Ini orang terhormat di kaumnya itu raisul kaum. Wa in kunta turidul mal Fasal masyidah. Kalau kau ingin uang dari penawananku, kau tinggal minta berapa. Kau sebutkan berapa, aku kasih. Ini kata Sumama bin Asal. Dengan kesombongannya dia mengatakan itu. Sama Nabi ditinggal. Besoknya Nabi datang lagi. Kembali beliau bertanya. Mada indak ya Sumama? Apa yang ada di dirimu wahai Sumama? Semamanya di Masjid Nabawi jemaah ditahan diikat di Masjid Nabawi. Dia lihat aktivitas umat Islam. Dia lihat sholat Nabi Alaihissalam. Dia dengar ujangan-ujangan Nabi Alaihissalam di Masjid Nabawi. Karena ditahan di masjid. Ucapannya sama seperti kemarin. Hari ketiga ternyata ucapannya sama seperti kemarin, tidak berubah. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Atliqu Sumama." Bebaskan Sumama sudah. Masih kafir dia. Suruh bebaskan. Dibuka. semua masuk ke dalam kebun yang ada di depan masjid. Dia mandi, dia balik lagi. Ke masjid Nabawi. Dia jumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita lihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan musuh. Dengan cinta. Masuk Islam tuh Sumamah. Lalu Sumamah mengatakan, Ya Rasulullah, aku nih ditawan sama pasukanmu dalam kondisi aku mau umroh. Aku mau tanya, menurutmu bagaimana? Aku umroh atau aku pulang? Kata Nabi Allah salatu silahkan kau lanjutkan. Umroh. Aku doakan kau selamat, berangkat ke Mama. Sampai Mekah ternyata berita keislaman Sumama sudah tersebar di Mekah. Ketika tawaf, di situ ada beberapa tokoh Quraisy yang datang menjumpai Sumama. Sobat, kau sudah murtad Sumama, Keluar dari agamamu. Kata Thumamah, Walakin aslamtu ma'a Muhammad SAW. Enggak, tapi aku masuk Islam bersama Muhammad SAW. Wallahi kata demi Allah kata Sumama la ta'tikum هنطة min Yamamah hatta ya'dana fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sumama demi Allah tidak akan datang satu butir gandum ke Mekah. Mekah nggak ada pertanian, jam. Pangan dari Mekah itu datangnya dari Yamam. Dari Riyadh sana. Maka semua mengatakan demi Allah tidak akan datang satu butir gandum ke Mekah sampai Muhammad mengizinkan buat kalian Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia baru masuk Islam ya Tapi bagaimana Nabi mengajarkan cinta kepada dia? Sehingga orang cinta dengan agama Allah ini. Rumah mungkin dapat cerita orang-orang kafir Mekah. Pernah dia memboikot Nabi alaihissalatu wassalam. Pernah tiga tahun sahabat itu makan daun-daunan. Maka di sini Sumamah mengatakan nggak ada satu butir yang akan datang ke kalian. Bener jamaah. Sumamah pulang ke Yamamah, satu butir nggak ada yang ke Mekah. Orang-orang Mekah kelaparan. Apa yang dilakukan penduduk Mekah? Mengharap kepada sumama Nggak mungkin. Karena keimanan seorang Muslim. Innal iman idha khalaqat basyashatuhul qulub. Iman kalau sudah bercampur dengan jantung seseorang. Dia akan bertindak sesuai dengan perintah kekasihnya. Orang kafir Quraisy kirim utusan ke Madinah. Karena dia tahu hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan solusi buat mereka. Dan dia tahu bahwasanya hada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta. Kalau dipinta Allahu Akbar. Nabi itu bajunya yang dipakai dipinta dikasihkan sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kalau nyawanya dipinta dikasihkan sama Nabi Alaihissalam. Berangkat mereka ke Madinah. Mereka mengingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada rahim. Bahwa mereka adalah kerabat. Penduduk Mekah ini kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan. Bahwasanya kau lihat keluargamu di Mekah udah pada kelaparan. Apakah Nabi senang dengan kejadian itu? Nah, beliau utus orang kepada Subama, buka lagi, kasihkan makanan kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah, Nabi mengajarkan itu kepada kita. Ketika penaklukan kota Mekah. 13 tahun beliau hidup tersiksa di kota Mekah. Lalu beliau hijrah meninggalkan Ka'bah. Antum bisa bayangin. Yang ditinggalkan sama Nabi alaihissalatu wassalam adalah ahabbul biqa ilallah. Adalah bumi yang paling dicintain Allah. Terpaksa beliau meninggalkan Mekah. Sehingga tatkala beliau keluar dari Mekah, beliau lihat ke kota Mekah itu. Beliau mengatakan, Wallah, innaki la ahabbu biqa illah ilayya demi Allah kau adalah bongkahan bumi Allah yang paling aku cinta. Wa annaki ahabbu biladillah ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena pendudukmu ngusir aku, aku nggak bakal keluar dari Mekah. Diusir Nabi dari Mekah. Bukan keluar dari kota Mekah, dengan dihamparkan karpet merah. Tidak. Malah beliau keluar dari kota Mekah sallallahu alaihi wasallam dengan ada sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Itu yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Perang Badar, mereka datang dengan bala tentara. Perang Uhud, paman Nabi Hamzah terbunuh. Sahabat tercinta beliau Mus'ab bin Umar tewas 70 sahabat Nabi meninggal perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy datang lagi ke kota Medina tahun kelima Hijriah untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah selamatkan pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau masuk ke kota Mekah membawa ribu tentara. Beliau masuk dengan pakaian perang beliau. Bukan berangkat umroh. Dengan pakaian perang beliau. Masuk ke kota Mekah. Beliau melihat bagaimana Allah memberikan kejayaan, kemenangan buat umat Islam. Beliau naik ontanya koswa. sambil membaca firman Allah إنا fatahna laka fatham mubina. Beliau baca tuh awal surat Al-Fatah sambil meletakkan kepalanya di dadanya sallallahu alaihi Dagunya itu di dada dengan penuh tawaduk beliau. Kemenangan ini dari Allah Jalla Jalla. Bukan dari beliau alaihi salatu wassalam. Lalu dikumpulkan penduduk Mekah. Semua kenangan kota Mekah adalah kenangan yang menyakitkan. Kepala-kepala kaum kafir Quraisy dikumpulin tuh di depan Ka'bah, patung dihancurkan semua. Lalu orang-orang dikumpulin dalam kondisi takut mereka. Mereka ingat pernah menyakiti Nabi Muhammad Alaihi Wasallam mereka pernah mengusir, bukan cuma itu. Semua harta umat Islam dikuasai orang-orang kafir yang di Mekah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Mekah itu, ketika ditanya, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Kata penduduk Mekah, akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia Engkau adalah anak saudara yang mulia. Mereka berhusnudon dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada seluruh penduduk kota yang pernah menyakitin dan menindas para sahabat. Beliau mengatakan, irhabu fa antum tulaqa." Kalian silahkan pergi semua. Kalian semua bebas. Kalian mau ngapain? Fadhal. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Islam itu datang bukan untuk menebarkan kebencian di muka bumi, tidak. Islam itu masuk sampai ke Mesir. Antum tahu penduduk Mesir itu bantuin Amr bin As untuk menaklukkan Mesir. Ketika itu Mesir di bawah kekuasaan Romawi. Kenapa penduduk Mesir ingin membantu Amr bin As? Karena mereka udah dengar cerita Islam nih. Dia sudah tahu negeri-negeri yang dikuasai Islam, negeri itu aman dan tentram. Keadilan diberikan kepada mereka. Ahibatifillah, banyak ajaran Nabi SAW yang harus kita pelajari. Tapi kita yang nggak mau belajar. Umat Islam yang tidak mau membuka Al-Quranul Karim. Bahkan meninggalkan Al-Quranul Karim. Umat Islam tidak mau membaca sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu Bahkan ada sekelompok yang benci dengan sunnah beliau sallallahu Kira-kira kau kalau ketemu Nabi gimana kau nanti? Kau lecehkan sunnahnya. Sebagian mengatakan udah tidak layak pakai lagi di zaman ini. Man anta? Kau siapa berani mengatakan itu? Sebagian ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim dikatakan sudah kadaluarsa. Kalau yang mengatakan orang kafir wajar, memang dia tidak beriman, tapi kau bajumu muslim. Kalau kau buka bajumu silahkan kau ngomong semaumu. Tapi memang itulah perjuangan umat Islam. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Abu Dhar Beliau itu kadangkala kalau ngomong sama para sahabatnya, mau kasih wasiat, mau kasih nasihat, beliau mengatakan, Wallahi ini uhibbu. Nabi SAW pernah mengatakan itu kepada Abu Dhar. Dia mengatakan, demi Allah aku ini cinta sama kau. Apa perlu Nabi bersumpah? Enggak. Tapi Nabi ingin menegaskan kepada Abu Dhar kalau Nabi memberikan nasihat itu karena cinta. Seperti ayah ketika memukul anaknya. Apakah seorang ayah ketika memukul anaknya karena dia benci sama anaknya? Subhanallah. Anak itu adalah belahan jiwa. Potongan dari jantung dia anak. Tapi kenapa ada orang tua yang mukul anaknya? Karena benci. Karena cinta dia. Kadangkala orang tua Allahu Akbar. Anak ingat pernah kepala anak itu dibenturkan ke tembok. Cuma temboknya waktu itu memang ada batu-batunya. Sehingga bocor kepala anak itu. Tapi anak yakin orang tua anak melakukan itu karena cinta sama anak. Kita harus melihat itu cinta. Jama. Maka perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah, wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya semuanya itu berdasarkan cinta. Antum melihat Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, siapa Allah? Allah nggak pakai namanya Al-Jabbar, Al-Qahar. Allah pakai nama itu. Allah pakai namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada Abu Dhar tujuh perkara. Abu Dhar menceritakan hal itu. Dia mengatakan ausani khalili baik. Kekasihku Khalil. Beliau tidak mengatakan nabi, la karena beliau tahu yang sedang memberikan nasihat kepada beliau adalah Khalil. Khalil itu lebih tinggi derajatnya dari Habib. Ketika cinta sudah bercampur masuk ke relung-relung jiwa manusia, itu akan jadi Khalil. Maka Abu Dhar mengatakan, yang ngasih wasiat sama aku ini kekasihku. Apakah kita sudah menjadikan Nabi Alaihissalam Khalil? sebagai kekasih kita. Atau kita masih memandang sebelah mata kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cocok sama nafsu kita kita kerjakan. Yang tidak cocok kita tinggalkan. Apa tujuh perkara ini? Abu Dhar mengatakan amarani bihubbil masakin wad minhum Nabi mengajarkan kepada aku agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Semua orang bisa mengatakan cinta kepada fakir miskin. Tapi Nabi ingin bukti. Maka Nabi memerintahkan agar kita dekat sama orang-orang miskin. Maka kita perlu datang ke rumah orang-orang miskin. Paling tidak kita undang mereka. Kita undang mereka ke rumah kita. Ketika walimah, usahakan kalau bisa 50-50. 50% yang kaya, 50% yang miskin. Suruh datang mereka. Sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib. Dia dikenal dengan sebutan di kota Medina. Abul Masakin. Bapaknya orang-orang miskin. Subhanallah. Itu orang-orang miskin biasa diajak makan ke rumahnya Ja'far. Pernah suatu hari di rumahnya Ja'far nggak ada makanan, udah nggak ada. Ja'far itu punya madu. Tapi madu itu juga sudah habis. Dulu tempatnya madu itu wadahnya kayak dari keramik. Dari tanah liat itu. Itu sama Ja'far wadahnya dipecahkan. Lalu apa yang dilakukan Ja'far? Berbagi pecahan itu kepada orang-orang miskin. Itu dijilatin bersama-sama Ja'far bukan orang kaya. Tapi dia berusaha untuk cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini wasiat Nabi, Nabi ngajarin sama kita. Ada istri Nabi. Anda mau kasih hadiah. Istri Nabi yang julukannya Ummul Masakin. Masya Allah. Ibunya orang-orang miskin. Papa. Zainab. Zainab siapa? Ada dua Zainab. Zainab binti Muhammad. Itu putri Nabi. Zainab. Pokoknya salah satu dari dua Zainab. Nah, Barakallahu fikum. Nah, Zainab binti Khuzaimah. Disebut Ummul Masakin. Zainab itu dia termasuk istri Nabi yang Ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, beliau mengatakan, yang pertama di antara kalian yang bakal mati, akan menyusul aku adalah yang paling panjang tangannya yang paling panjang tangannya. Itu istri Nabi sembilan semua panjang-panjangan tangan. Kata dia, wah ternyata bukan tangan yang itu maksudnya jamaah. Yang paling banyak membantu orang. Yang mati lebih dulu adalah Zainab binti Khuzaimah. Eh, yang mati lebih dahulu. Karena kebaikan dia sampai disebut Ummul Masakin. Ibunda orang-orang miskin. Bahkan Nabi alaihissalatu mengajarkan kita doa untuk cinta kepada orang-orang miskin. Kenapa? Kalau kita cinta sama orang-orang miskin, berarti antum tidak sombong. Antum mau duduk sama orang miskin, Masya Allah. Antum bayangin kalau restoran, antum makan di restoran, terus di sebelah antum ada orang miskin yang duduk dengan pakaian yang mungkin ada tambalannya. Antum kira-kira pindah nggak dari meja itu? Orang akan pindah. Aduh nggak pantas lah masa aku pakai dasi duduk sama kayak gini. Nauzubillah. Perintah Nabi. Ya kau kalau kau mau melaksanakan fadl, nggak ada pemaksaan. Tapi Abu Dhabi cerita ini nih yang diajarkan Nabi sama aku. Agar aku cinta dan dekat sama orang-orang miskin. Sekarang terus terang, dengan adanya perumahan model kayak gini, akhirnya kita sulit mencari orang miskin. Antum bahkan di kompleks ini masih ada nggak orang miskin? Mana yang tinggal di sini? Masya Allah gak ada. Kayaknya udah nggak ada. Orang miskin di mana tinggalnya? Di luar kompleks. Bahkan ada pagar pembatas antara pemukiman orang kaya dan orang miskin. Orang miskin nggak boleh lewat sini. Harus muter kalau lewatnya. Kenapa ini rumah orang-orang kaya? Melihat orang miskin, oh kayaknya mau mencuri ini. Subhanallah. Iya. Sekarang jamaah pencuri di rumah mewah itu Masya Allah. Pakai dasi. Pernah ada, betul. Kemana anak kemarin? Kalau nggak salah kemarin, Lampung. Itu cerita Ustadz ada yang mencuri mobil BMW naiknya Mercy. Dia sewa, dia pakai karena dia tahu kalau orang kaya tidak dicurigai. Orang kaya mobilnya mewah masuk ke perumahan mewah nggak dicurigai. Tapi kalau orang miskin antum udah ya Allah ini hati-hati coba lihat ya ikutin itu. Seharusnya kau panggil faktor sini. Ada yang bisa dibantu. Itu perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzur ila man huwa fawqi. Dan Nabi memerintahkan kepada aku agar aku memandang kepada yang di bawahku dan tidak mendongak ke atas. Melihat yang di atas tidak. Itu perintah Nabi jamaah. Tapi kemewahan dunia ini membuat kita susah untuk ghaddul basar. Ada wanita-wanita yang kerjanya jalan-jalan ke pasar. Ibu-ibu nasihat anak jangan ke pasar kecuali ada perlu. Gak ada lagi istilah ke pasar, yuk jalan-jalan kemana ke pasar. Jangan. Banyak fitnah di situ. Kesian sama suaminya. Awalnya nggak mau beli apa-apa, masya Allah. Masuk pasar pulang bawa satu keranjang, masya Allah. Tadi kayaknya nggak ada niat mau beli-beli. Oh iya. Tapi ya itu ya, banyak godaan di pasar. Jangan ke pasar kecuali ada perlunya. Di pasar itu kita akan melihat kemewahan. Allahu Akbar jemaah. Anda pernah masuk ya kalau di Mekah fitnahnya di Mekah itu kita turun dari hotel mau ke masjid lewat pasar. Karena hotelnya bawahnya semuanya pasar. Kadang kala kita yang lihat ya, masya Allah, anak pernah melihat jam, melihat jam harganya 120 ribu real. Berapa tuh 400 jutaan berjamaah. Anda lihat Allahu Akbar. Kita kalau melihat jam Allah, anak jamnya cuma 150 ribu itu dia. Kepingin tuh kita tuh. Jadi tergoda. Maka perintah Nabi ini berkaitan dengan perintah yang pertama dekat sama orang miskin. Sehingga kau memandang ke bawah. Tapi kalau kau memandang ke atas, kau tidak akan pandai bersyukur. Kau akan selalu ngenes hidupnya. Ngenes. Ibu-ibu anak yang gak percaya, bapak-bapak juga. Kadang-kadang lihat sohibnya pakai HP baru, Masya Allah. Piro mas? Limolas. Dilihat HP-nya, aduh. Tak sampai sejuta harga HP-nya. Maka dalam hati ada perasaan tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Antum lihat kepada yang dibawa antum dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat lihat kepada yang di atas. Karena kita disuruh berlomba-lomba mencari akhirat. Makanya kalau kita lihat di dalam al quran Al Karim ya, Allah menyebutkan dalam urusan salat Jumat umpama. Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Kalau kalian dengar tuh panggilan untuk Jumatan, kalian cepat segera. Bukan jalan biasa. Cepat segera tinggalkan kerjaanmu berangkat ke masjid. Kalau urusan surga Allah, Allah mengatakan wasari'u. Kalian bercepat-cepat menuju ampunan dari surga Allah. Kepada Allah, Allah perintahkan kita fafiru ilallah. Lari kalian menuju Allah. Tapi dalam urusan dunia, apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kata Allah, jalan kalian cari rezeki. Makanya kenapa kalau urusan dunia kita jalan nggak usah lari-lari. Tapi dalam urusan akhirat kita perlu berlari. Karena sebagian orang kalau disuruh sholat mengatakan Ustaz Alhamdulillah Ustaz anak sholat lima waktu Ustaz Fulan itu masih tiga waktu Alhamdulillah Ada orang mengatakan Alhamdulillah Ustaz anak ini masih sholat Jumat Ustaz Fulan nggak pernah sholat Jumat Akhirnya dia meninggalkan sholat Jumat Namun jamaah motivator dalam urusan bisnis selalu menyuruh melihat kepada yang sukses. Lihat tuh fulan rumahnya, lihat tuh fulan kayak gini, kau tahu fulan dulu kayak gini. Allah Akbar. Akhirnya kita nggak pandai bersyukur. Silahkan kau jadi orang kaya nggak apa-apa, tapi tetap kau memandang kepada yang di bawah. Sehingga apapun yang terjadi, lisanmu tetap mengatakan alhamdulillah. Nabi itu kalau lagi dapat nikmat baca apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Kalau beliau lagi susah, baca apa? Nak kasih hadiah. Yang ini ini fadhal. Alhamdulillah ala kulli hal. Fadhal. Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Kenapa? Karena kamu memandang ada yang di bawah itu, ada yang lebih susah daripada dia. Antum tabrakan, masya Allah kakinya patah, masuk rumah sakit. Mungkin antum kurang bersyukur. Antum minta tolong sama sama yang jaga antum, tolong anak dibawa jalan-jalan lihat rumah sakit. Ternyata ada yang koma, kakinya patah, tangannya patah dan koma. Maka di sini dia akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Anak cuma kaki ya Allah, cuma kaki. Maka lihatlah kepada yang dibawa. Ada seorang syekh cerita dia masuk ke penjara untuk berdakwah. Ada satu orang mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Saya itu tanya, kau kenapa mau bunuh diri? Saya anak punya utang. Berapa utangmu? Kalau nggak salah 700 ribu real dia bilang. Berapa miliar? 700 ribu real kali tiga, ya 2 miliar setengah. Lalu Syekh itu mengatakan absyir bimilyun. Udah kau nggak usah bunuh diri. Aku kasih satu miliar. Satu apa? Satu juta real. Kata orang ini, benar Syekh kata dia. Iya, kata dia. Tapi nggak gratis lah. Iya gimana Syekh kata dia. Aku minta uh, dua matamu. Terus aku minta hatimu separuh aja. Aku minta uh, ginjal satu kata dia. Kata orang Syekh, emangnya anak jual spare part Syekh. Kata Syekh, kau mau buang semua spare part itu barusan. Kau mau bunuh diri, kau mau buang semua spare part itu. Aku cuma nawar, kata Syekh. Gak semuanya kau buang. Kau masih hidup, tapi sebagian spare partmu kita kasih dan utangmu kau bayar. Di sini Syekh ngomong, kau lihat nikmat yang ada di badanmu ini lebih mahal dari uang 700 miliar itu, dari 700 ribu real itu. Cuma orang tidak mensyukuri. Maka kita perlu melihat kepada yang di bawah kita. Kita ya Allah ternyata nikmat besar ya. Antum sebagian orang kaya raya itu kepingin punya kesehatan tukang becak. Kepingin ini orang kaya mobilnya sudah mewah ya masya Allah rumahnya mewah melihat tukang becak. Dia kepingin ya Allah, anak kepingin tuh tukang becak punya semua ini dan anak jadi tukang becak sehat kayak dia. Karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira tukang becak itu mau kalau ditawari. Tukar. Mau nggak jemaah? Kayaknya mau jemaah. <laughs> tapi nggak bakalan mau jemaah. Kaya tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya? Maka lihat kepada di bawah. Selalu. Selalu. Kalau orang jalan ke bawah itu insya Allah nggak tersandung. Jemaah. Kalau ada lubang dia bisa loncat. Tapi kalau melihat ke atas, tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam jurang. Dalam kondisi dia belum syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa amarani an asil rahim wa in adbar. Dan Nabi memerintahkan kepada aku agar aku menyambung silaturahim walaupun mereka berpaling dari aku. Menyambung rahim itu bukan balas-balasan jemaah. Kita kadangkala kalau ada kerabat yang suka kirim hadiah, kita juga membalas dengan hadiah. Kita kalau masak, masya Allah, kita bawa ke ke tetangga ya, kasih. Setelah satu bulan dilihat kok nggak ada balasan ini ya. Akhirnya nggak kirim. Bukan itu. Yang namanya silaturahim itu menyambung rahim walaupun mereka berpaling. Artinya kau ngasih, kau berbagi, kau Masya Allah membantu mereka dalam kondisi mereka tidak membalasmu, kau tetap lakukan itu. Itu yang namanya menyambung rahim yang akan dimasukkan surga oleh Allah Jalla Jalaluh yang akan diluaskan rizkinya yang akan dipanjangkan umurnya tapi kalau sudah hubungannya baik antum balas-balasan ya itu biasa umpamanya antum punya paman ketika antum miskin antum datang ke paman paman tidak membantu lalu antum kaya dan paman itu butuh uluran tangan antum bantu dia enggak? yang ada balas dendam ini nih yang perlu disambung Datang sama paman. Minta maaf kau sebagai keponakan minta maaf paman. Aku kalau dulu pernah merepotkan paman mamanya. Datang sama dia. Itu yang namanya menyambung silaturahim. Dan ingat, la yadkhulul jannah qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Bulan Syaban, bulan diangkatnya amal kebajikan di pertengahan malam Sya'ban dalam hadis yang sahih Allah ala ibadihi Allah memandang kepada hamba-hambanya lalu diampuni semua penduduk bumi ini kecuali dua apa yang dua itu anak kasih dia syirik kan syirik dan dia mengatakan yang memutus silaturahim bukan. Syirik dan yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Kebencian sama saudaranya. Itu nggak diampuni. Musyahid. Maka hati-hati nih. Antum yang mungkin telah memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim. Gara-gara urusan yang remeh. Bukan urusan agama, urusan dunia, Antum berharap diampuni dosanya di bulan Syakban, bulan diangkatnya amal kebajikan, jangan. Jangan berharap. Maka eman-eman jemaah. Tujuh bulan beramal. Umpamanya anak saya punya masalah tujuh bulan yang lalu. Dan anak sampai hari ini tidak bertegur sapa. Tujuh bulan amalmu nggak diangkat. Tujuh bulan dosamu nggak diampuni. Kita tahu sholat yang lima waktu itu menghapuskan dosa. Kita tahu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya itu menghapuskan dosa. Kita tahu dari satu umrah ke umrah selanjutnya itu menghapuskan dosa. Tapi gara-gara kau menyimpan dendam kepada saudaramu, gak diampuni dosa. Maka eman-eman. Maka kita perlu belajar. Jangan-jangan kita sudah beramal banyak, ternyata nggak diangkat-angkat. Dosanya gak diampun-ampuni. Amal kita itu diangkat, ada yang tiap hari, ada yang tiap pekan, ada yang tiap tahun, ada yang tiap Seumur hidup sekali. Anak kasih hadiah. Nah, kayaknya yang dekat sini. Fadol. Yang tiap hari. Yang tiap hari hari kemis. Itu tiap pekan. Yang tiap hari. Nah, asar sama subuh. Nah, kemis sama senin. Nah, yang tiap tahun bulan Syaban. Yang seumur hidup sekali ketika mati. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tadi ada yang bantu jawab. Di situ yang mana? Kasih yang bantu jawab. <laughs> Barakallahu Nah, itu jamaah diangkat tuh. Maka di sini nasihat Nabi Alaihissalam nasihat untuk membentuk masyarakat yang penuh cinta dan kasih sayang. Kekerabatan yang tidak ada kebencian. Masa sepupu sama sepupunya tidak bertegur sapa. Ditajak sama orang Islam nggak boleh, apalagi sama kerabat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jamaah agar kita menjadi umat yang solid, umat yang menjaga hubungan kekerabatan. Bahkan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ta'allamu min ansabikum mata silubihi arhamakum. Kata Nabi, kalian belajarlah nasab kalian yang dengan itu kalian bisa menyambung rahim. Nah, antum sebutkan nama bapak kakeknya. Nah, kasih hadiah. Bapak kakeknya. Namanya antum siapa? Nah. Siapa? Angger bin bin Budi Santoso bin Ya, oke. Sama kakeknya nggak tahu dia. Jangan ngarang antum, nanti ngarang terus. Dan ngapa kasih hadiah Pak? Iya antum, bapak kakeknya. Antum siapa namanya? Rizki bin bin Samyadi bin Salam bin Ini jamaah. Gimana mau nyambung silaturahim? Kalau nama bapak kakeknya nggak tahu. Abdullah bin Mubarak itu ngasih nasihat sama orang. Dia mengatakan kau carilah barokah ilmu itu dengan diamalkan. Bukan dengan banyaknya riwayat. Kita alhamdulillah anak sering hadir kajian. Bukan itu. Tapi kau amalkan ilmu yang kau dapat. Insya Allah barokah ilmunya. Maka ingat satu rahim dijaga. Ini nasihat Nabi kepada Abu Dhar. Yang ke empat. Wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Dia memerintahkan kepada aku agar aku tidak minta sesuatu apapun kepada manusia. Masya Allah. Jadi Abu Dhari termasuk yang mengamalkan amalan ini Masya Allah. Sampai kadangkala sahabat itu naik kuda, lalu pecut kudanya jatuh. Dan banyak orang lewat. Banyak orang lewat. Ini nasihat Nabi bukan hanya kepada Abu Dhar, kepada sahabat yang lain juga seperti itu. Sahabat ini turun, dia ambil. Orang-orang di sekitarnya ngomong, kenapa kau nggak ngomong tadi minta diambilkan? Daripada kau harus turun dari kuda, nanti naik ke kuda lagi repot, apa kata sahabat ini? Aku telah membayar Nabi untuk tidak minta sesuatu apapun kepada manusia. Subhanallah jemaah. Karena mau tidak mau namanya minta itu ada unsur perendahan diri kita kepada mereka. Nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lain, dengan bangun malam. Wa izzahu Dan kehormatannya ketika dia tidak butuh sama orang. Dia tidak minta-minta sama orang. Dia berusaha ngerjakan sendiri. Dan itu jiwa para sahabat dididik untuk tidak minta-minta. Kisah Abdurrahman bin Auf bersama Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan Mekah, rumahnya ditinggal, semua hartanya ditinggal. Dia datang bawa badan aja ke Madinah. Lalu dia dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi yang dia juga adalah orang kaya di kota Madinah. Apa kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman kau saudaraku. Abdurrahman, Aku punya harta, punya kebun, separuhnya buat engkau. Dan aku punya dua orang istri. Kau lihat mana yang lebih kau cintai, aku akan ceraikan dia. Selesai masa idahnya kau nikahin dia. Bayangkan jamaah. Antum kalau ditawarin kayak gitu. Memang ada orang kaya, mas saya ini punya rumah dua, satu buat sampean mas. Kira-kira nerima gak itu? Alhamdulillah, gak boleh nolak rezeki. Apa kata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarin dua tawaran yang menggiurkan dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlika semoga Allah memberkati engkau di harta dan keluargamu dulu di alasuk tunjukkan aku di mana ada pasar aku mau kerja aku mau kerja sendiri aku nggak mau hidup dengan bantuan orang enggak aku mau kerja lihat jemaah mukmin itu diajarin untuk mandiri untuk tidak malas, untuk tidak minta-minta. Gitu Nabi ngajarin para sahabatnya. Maka tumbuh sahabat-sahabat yang Masya Allah. Yang mereka miskin, tapi orang-orang mengira kaya mereka. Kenapa? Minat ta'afuf. Karena mereka tidak minta-minta. Sekarang kalau kita lihat minta-minta malah jadi profesi buat orang. Na'udzubillah min dalik. Baik, yang ke Kelima, wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran. Dan aku diperintahkan untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Ya. Biasanya ini dalam urusan kesaksian di pengadilan kita ngomong hak. Kalau kita ngomong kayaknya haknya akan diambil orang. Maka katakan yang benar walaupun itu pahit. Di dalam Islam kita diajarkan untuk berbuat adil. Walaupun terhadap diri sendiri. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 135, "Ya ayuhalladzina amanu" Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bilqisti qisti syuhada lillah walau ala anfusikum. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah walaupun itu yang jadi terdakwah nanti dirimu sendiri kau sendiri kalau kau ngomong kau akan mendapatkan umpamanya hukuman nggak masalah atas dirimu sendiri awil walidain walaupun yang nanti akan kena sanksi kedua orang tuamu awil akrabin atau kerabat-kerabat kita diperintahkan untuk mengatakan yang benar atas siapa saja. Enggak ada yang namanya dalam Islam itu pilih kasih. Tebang pilih dalam menegakkan hukum kan. Ali bin Abi Thalib pernah satu majlis di pengadilan bersama orang Yahudi. Padahal Ali pada waktu itu sebagai khalifatul muslimin. Enggak ada istilah kebal hukum. Nah ada. Sekarang kadangkala kebenaran tidak ditegakkan. Bahkan maju tak gentar membela yang bayar. Ah, itu kita lihat. Jadi kita lihat kadangkala ada orang-orang Islam, tokoh-tokoh muslim yang tidak mengatakan kebenaran. Karena dia takut dengan jabatan dan posisinya diperintahkan katakan yang benar walaupun atas dirimu sendiri artinya kau yang akan dapat masalah dari ucapanmu sendiri ya kalau memang harus seperti itu katakan yang benar namun dalam berdakwah mengucapkan yang benar hati-hati ada adab dan etikanya karena muncul generasi-generasi muda yang berdakwah pakai nafsu, tidak pakai ilmu. Dia gampang ya menebar kebencian akhirnya. Lihat orang isbal, hei raka kok tempatnya. Nggak takut sama raka kok. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mau mati setelah ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu al-Majusi, banyak yang ngunjungin dia. Salah satunya anak muda. Anak muda ini mengucapkan selamat kepada Umar bin Khattab ya mendoakan Umar bin lalu pergi. Ternyata anak muda ini sarungnya itu atau bajunya itu nyapu lantai. Nyapu tanah. Dipanggil, rudda alias syaf, rudda alias syaf. Kembalikan anak muda itu, kembalikan. Dibalikin anak muda. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mengatakan, irfa' thawbak. Kau angkat bajumu itu. Kenapa? Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Karena dengan kau angkat, kau akan lebih bertakwa kepada Allah. Dan akan lebih bersih juga bukan bajumu. Lihat adab jemaah. Dia itu khalifah. Kita kadang kadangkala mengatakan kebenaran, jangan takut Ustaz, sampaikan kebenaran. Walaupun masuk penjara kita. Ya, tetap ada adab dan etikanya ketika kita menyampaikan kebenaran itu. Jangan sampai orang benci dengan kebenaran gara-gara cara kita menyampaikan tidak benar. Kemudian yang keenam, wa amarani alla akhafa fillah Aku diperintahkan agar aku tidak takut dalam menegakkan kebenaran, dalam mempertahankan yang hak, celaan orang yang akan mencela. Orang mau ngomong apa fadhal. Orang mau mengatakan ini macam-macam, menuduh nuduh niat kadangkala, nggak takut. Antum baca nanti pulang dari sini, surat Al-Maidah bukan 51 lagi tapi 54. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman man yartadda minkum an dinih barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya nggak ada urusan sama Allah. Fasaufa yatillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datangkan kaum generasi yang lain yang mereka dicintai sama Allah bicara cinta tetap dan mereka cinta kepada Allah. Ingat, semua dengan cinta jadi mudah. Kau mau berkorban apapun jadi mudah. Orang mau berkorban sapi paling mahal, ya lakukan. Karena dia cinta. Allah akan datang bentuk. Azillatin alal mu'min. Ini orang, ini generasi, ini kaum. Mereka rendah terhadap saudara saudara tawaduk kepada orang-orang beriman, aizzatin alal kafir terhadap orang kafir nampak wibawa mereka. Yujahiduna fi sabillah Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawma talaim. Mereka tidak akan takut dengan celaan orang yang mencela. Antum tahu Islam ini jadi jadi bahan celaan. Tuduhan yang tidak benar selalu Islam. Ya, Apabila yang kita lakukan adalah satu kebenaran ya, kita nggak perlu takut dengan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia dari Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Yang terakhir yang diajarkan Nabi kepada Abu Dzar wa amarani an ukthira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Nabi memerintahkan kepada aku agar aku banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Itu adalah harta simpanan di bawah arsh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Supaya kita tadi tidak sombong, kita menghadapi masalah apa saja, kita menyerahkannya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangiku dari berbuat maksiat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mendorongku untuk melakukan ketaatan kecuali kekuatan itu dari engkau. Sehingga tatkala kita jadi orang baik, kita tidak sombong dan tidak ujub. Tatkala kita terjebak dalam kemaksiatan, kita tidak putus asa. Kita akan kembali kepada Allah. Karena ya Allah hanya engkau yang bisa mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Hada wallahu a'lam Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Barakallah. Ini akhwat.